Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan membahas sebuah kaidah yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kaidah ini masih berhubungan dengan kaidah niat yakni yang berbunyi al-mubahatu tasiru bin niyati ta'at ya kaidahnya berbunyi al-mubahatu tasiru bin niyati ta'at hal-hal yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan karena niat jadi hal-hal yang mubah bisa berubah dengan niat menjadi ketaatan. Kita akan menjelaskan pertama kali seperti biasa mak, e, makna dari kaidah ini. Secara lafal ya, bahwa mubah secara bahasa artinya zahir atau wasi atau al-ma'dhunu fi sesuatu yang diizinkan Adapun secara istilah ulama berkata arti dari mubah adalah khitabus syar'i bitakhyir bainal fi'li wat tarki min ghairi tarjihin wa talab seruan dari syariat dengan memberikan pilihan antara melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya tanpa merojehkan salah satunya dan tanpa menuntut salah satunya tanpa menguatkan salah satunya bisa dikerjakan bisa ditinggalkan ini sesuatu yang mubah menurut istilah jadi sesuatu yang mubah menurut istilah sesuatu yang bisa ditinggalkan dan sesuatu yang bisa dikerjakan adapun taat atau ketaatan secara bahasa adalah al-inqiyad wa imtithalul amr. Ketundukan, kepatuhan dan melaksanakan perintah. Ini arti dari ketaatan. Secara istilah adalah imtithalul amri wan Melaksanakan perintah dan larangan. Ini ketaatan. Jadi ketaatan adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini yang dimaksud dengan taat. Sekali lagi, kita akan membahas kaidah yang berbunyi al-mubahatu tasiru bin niyati ta'at. Hal-hal yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan dengan sebab niat. Dan tentang niat kita sudah bahas Sekali lagi makna dari kaidah ini <clears throat> secara umum bahwa apabila seorang hamba memiliki niat dari apa yang dia perbuat dari hal-hal yang mubah dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala atau dalam rangka menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat maka dia akan diberikan pahala atas perbuatannya tersebut dengan dasar niatnya dengan dasar niatnya dan perlu diketahui bahwa kaidah ini adalah kaidah yang sangat besar sekali kaidah yang sangat bermanfaat untuk kita semua ketika kita ingin mengamalkan sebuah amalan apakah itu melakukan perbuatan yang mubah atau tidak melakukannya maka hendaknya kita hadirkan hati ya Baik. apa itu perbuatan-perbuatan mubah tadi sudah saya jelaskan perbuatan yang boleh dikerjakan boleh ditinggalkan tidak ada pahala atau tidak ada dosa dalam melakukannya atau dalam meninggalkannya. Ini mubah. Seperti makan. Ya. Berjalan. Minum. Tidur. Ini mubah. Salah satu di antara kita berjalan ya. Ini mubah. Dia melangkahkan kakinya berjalan di jalan ini tidak dihukumi dia berdosa atau dia mendapatkan pahala. Begitu juga makannya seseorang. Ya, salah satu di antara kita makan ini sesuatu yang mubah. Minumnya kita, tidurnya kita, ini sesuatu yang dihukumi mubah. Nah, hal-hal yang mubah ini bisa berubah menjadi ketaatan. Tapi perlu diperhatikan dengan niat. Di niat bisa merubah sesuatu yang mubah menjadi ketaatan. Ini maksudnya. Jadi misalkan kita makan, kita niatkan dengan makan ini agar tubuh kita kuat bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tubuh kita ini tidak lemas. Maka ini ibadah. Begitu juga dengan minum. Begitu juga dengan tidur. Begitu juga, begitu juga dengan berjalan. Ya. Jadi hal-hal yang mubah, hal-hal yang mubah kita niatkan untuk menjadikan ketaatan ini dengan kaidah ini bisa dan mendapatkan pahala. Ya. Niat yang mubah Ada tiga keadaan. Niyatul mubahi laha thalathatu ahwal. Yang pertama, al-halatul ula an yuqsada bi fi'lil mubahi al-isti'anatu ala ta'atillah. An yuqsada bi fi'lil mubahi al-isti'anatu ala ta'atillah. Jadi keadaan yang pertama adalah uh, seseorang memiliki niat untuk melakukan hal yang mubah dalam rangka mentaati Allah dalam rangka mentaati Allah kal akli wasyurbi bi niyyati taqawi al-ibadah wa naumu juz'in al-lail qiyam baqihi seperti contohnya makan dan minum dengan niat untuk kuat dalam beribadah supaya kuat dalam beribadah tidur ya di malam hari supaya bisa bangun di malam hari untuk bisa sholat malam. Nah, hal-hal yang mubah tadi makan dan minum serta tidur tadi ini bisa mendatangkan pahala dan dinilai sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, an yuqsada bi fi'lil mubah tarku ma Allah alaih memaksudkan, meniatkan dalam rangka meninggalkan perbuatan yang haram. Seseorang melakukan perbuatan yang mubah, tapi dengannya dia niatkan dalam rangka meninggalkan perbuatan yang haram. Ya. Ini pun mendapatkan pahala. Kok bisa? Iya. Dicontohkan oleh para ulama di, di sini كنظر الرجل إلى امرأته ووطئها بنية الاستغناء عن النظر والوضع الحرام seperti seseorang memandang istrinya kemudian berhubungan intim dengan istrinya asal hukumnya mubah tetapi apabila dia niatkan dengan memandang istrinya dan berhubungan dengan istrinya supaya tidak memandang wanita lain yang haram dan supaya tidak terjatuh pada perbuatan zina maka pandangannya dia terhadap istrinya mendapatkan pahala hubungan dia dengan istrinya maka mendapatkan pahala ini yang kedua jenis atau niat mubah yang kedua yang bisa mendatangkan pahala yakni seperti apa yang disebutkan barusan an yuksada bi fi'lil mubah tarku ma harrama Allahu alaih dia maksudkan dari melakukan perbuatan yang mubah tersebut adalah meninggalkan perbuatan yang haram keadaan yang ketiga tentang niat mubah ya niat mubah ini annal mubah bil juz'i matlubun bil kull imma ala wajhil wujub aw nadab sesuatu yang mubah sebagiannya matlubun bil kull dituntut semuanya bisa menunjukkan makna wajib atau sunnah Baik. Ke, e, masalah yang ketiga ini butuh penjelasan. Di sini jelaskan, wa bayanu dzalik أن الأكل والشرب والجماع ونحوها مباحة بالجزء من حيث إن للشخص الفعل أو الترك لكنها واجبة بالكل من حيث إن, إن, إن امتناع الشخص عن هذه الأمور جملة واحدة بشكل دائم حرام لما يفضي إليه من الهلاك ya makan dan minum kemudian jima berhubungan intim suami istri atau yang semisalnya mubahatun bil juz sebagiannya mubah ya di mana seseorang boleh melakukan atau boleh meninggalkan. Akan tetapi wajib dari sisi keseluruhan. Maksudnya apa? Di mana? Apabila seseorang sama sekali ya dia tidak mau melakukan perkara-perkara tadi, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau berhubungan dengan e, istri bisyaklin daim, bisyaklin daim, bisyaklin daim ini terus menerus maka jatuhnya adalah menjadi haram. Jatuhnya menjadi haram. Dimana? Kenapa? Lima yufdi ilaihi minal halak. Karena bisa menghantarkan kepada kebinasaannya, kehancurannya. Orang yang nggak makan minum, ini binasa. Ya. Baik. Kemudian juga di sini disebutkan watamattu bil qadri zaidi 'ala al hajati من المأكل والمشرب والملبس مباح بالجزء لكنه مطلوب بالكل على جهة الندب لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وحينئذ يكون المباح طاعة بالنظر إلى كونه مطلوبا للكل wujuban أو nadaban bersenang-senang dengan sesuatu yang mubah melebihi kebutuhan dari makan atau dari minum atau pakaian ini mubah ya ini sesuatu yang mubah biljus dari sisi bagiannya dari bagian tertentu dari kesemuanya. Akan tetapi secara keseluruhan dia ada ada tuntutan, ada eh, dituntut untuk tidak meninggalkan, ya, untuk tidak meninggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul katakanlah, man harrama Allah siapakah yang mengharamkan eh, zinatallah, perhiasan Allah?" Ya. Allati akhraja li yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan uh, keluarkan untuk hamba-hambanya wattayyibat. Dan siapakah orangnya yang berani mengharamkan hal-hal yang toyib hal-hal yang baik? Min rizq dari rizki. Kul hiya lilladina amanu fil hayatin dunya khalisatan al kiamah Katakanlah, dia untuk untuk orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini dan murni untuk mereka di akhirat kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari kaidah al-mubahatu tasiru bin niyati ta'at. Al-mubahat tasiru bin niyati ta'at. Hal-hal yang mubah bisa menjadi ketaatan dengan sebab niat, ya. Baik. Kita akan memasuki pembahasan berikutnya yakni tentang adillatul qaidah. Dalil-dalil qaidah. Apa dalil dari kaidah yang kita sedang bahas? Ada dua ya di antara dalil yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Innamal a'malu niyat Wa innama likulli imri'im ma Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'im ma Dan sesungguhnya bagi setiap orang ia mendapatkan apa yang dia niatkan. Sekali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di sini wa inna malikul imri'in ma Sesungguhnya bagi seseorang ya, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis yang mulia ini mengingatkan kita akan pentingnya niat dalam hati kita ini. Karena kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan sesuai dengan niat kita. Dan wajhud dalalah wajud dalala, sisi pendalilan dari hadis ini bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna malikul imana wa kata ulama afada anna al-amila la yahsulu lahu illa ma nawah fa idza nawa bi fi'lil mubahati الاستعانة ala طاعة usiba 'alayha wa illa fala sisi pendalilan dari hadis innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa adalah lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap apa eh, bagi setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini atau keterangan ini atau sabda Rasul ini memberikan faedah bahwa amil bahwa orang yang melakukan sebuah amalan dia tidak mendapatkan melainkan apa yang dia niatkan. Apabila, apabila dia meniatkan dengan melakukan perbuatan yang mubah tersebut adalah dalam rangka isti'anah membantu dia untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan diberikan pahala atasnya. Kalau tidak maka tidak mendapatkan pahala. Ibnu Sam'ani rahimahullahu taala beliau berkata tentang hadis ini fihi dalalatun ala anna al-a'mala al-kharijata 'anil 'ibadati la tufidu ath-thawaba illa idza nawa biha fa'iluha al-qurbata kal-akli إذا نوى به القوة على الطاعة <clears throat> Beliau rahimahullah taala menjelaskan bahwa pada hadis tersebut ada dalil bahwa amal-amal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah artinya amal-amal yang mubah dia katakan al-a'mal al-kharijah anil ibadah yakni amal-amal yang keluar dari makna ibadah amal-amal yang mubah. Amal-amal yang mubah ini la tufidu thawab tidak memberikan faedah pahala kecuali jika pelakunya memiliki niat untuk kurrah untuk beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau contohkan seperti makan kal akli seperti makan idza nawa bihil quwwata 'ala ta'ah. Apabila dia dengan makan tersebut dia niatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Artinya untuk mendapatkan kekuatan supaya bisa melakukan ibadah agar ibadahnya kuat. Oleh karena itu, sekaligus kaidah ini para pendengar dan pemirsa eh, TV Roja yang Allah muliakan mengingatkan kita semua hendaknya kita ketika kita makan, ketika kita minum, maka kita berniat dalam hati kita bahwa makan kita dan minum kita ini bukan hanya untuk melampiaskan syahwat perut. Bukan supaya kenyang saja, tidak. Tidak ada bedanya antara muslim sama kafir atau tidak ada bedanya manusia dengan binatang. Kalau hanya sekedar makan untuk mengenyangkan perut atau menghilangkan dahaga. <clears throat> Tapi subhanallah kita lihat nilai muslim lebih. Ketika seorang muslim hamba Allah Subhanahu wa taala ketika makannya dia niatkan bahwa dengan makan tersebut dia bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar dan sempurna maka makanannya mendapatkan pahala. Alangkah indahnya orang-orang yang mengetahui kaidah ini. Dan alangkah indahnya orang-orang yang memahami hadis yang mulia ini, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gerak geriknya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu hendaknya kita selalu menghadirkan hati. Niat ini sangat-sangat penting sekali. Niat dalam kehidupan kita yang singkat di atas muka bumi ini sangat menentukan. Apakah seseorang akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Subhanallah. Dengan tidurnya orang yang berilmu, orang yang ngerti tentang masalah niat, tidurnya mendapatkan pahala subhanallah. Makanya mendapatkan pahala, minumnya pun mendapatkan pahala, jalannya menghadap mendapatkan pahala. Bahkan jadi oleh karena itu semua sisi kehidupannya bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu inilah yang harus kita <clears throat> pahami. Kok ide ini terasa ringan di mulut tetapi butuh kesadaran dalam hati dan butuh eh, kesadaran yang kuat. Yang kedua, <clears throat> dalil yang kedua. Dalil yang kedua <clears throat> adalah hadis Abi Dzar radhiyallahu an. Semoga Allah meridai beliau. Qal beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi mud'i ahadikum sadaqah." Qalu, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Qala "Ara'aytum law wada'aha fi haramin أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bersabda. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Beliau bersabda <clears throat> dan dalam pergaulan salah satu kalian terhadap istri kalian. Ya, wa fi budi ahadikum. Kata Rasulullah SAW, dalam hubungan intim kalian terhadap istri kalian, <clears throat> ini ada pahala, sedekah. Lalu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah salah satu di antara kita melampiaskan syahwatnya, syahwatnya kepada istrinya? Apakah dengan hal tersebut dia mendapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ara'aitum law fi haram?" Apa pendapat kalian kalau dia lepaskan, dia letakkan pada sesuatu yang haram? Akana alaihi fiha wizrun? Apakah dia akan mendapatkan eh, dosa? Jawabannya iya. Maka Rasulullah alaihi wasallam berkata, "Fakadzalika idza Wabu'aha fil halal kana lahu ajra." <clears throat> Maka demikian pula lah apabila dia letakkan dalam sesuatu yang halal maka dengannya dia mendapatkan pahala. Wajhud dalalah, sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini, ulama berkata, "Annal jima'a minal af'alil mubahah." وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له في ذلك أجرا إذا قصد به الاستغناء عن الحرام فدل على أن المكلف يثاب على فعل المباحات إذا قصد بها الكف عن المحرمات Ulama berkata, sisi pendalilan dari hadis Abu Dzar tadi bahwa jima hubungan intim suami istri merupakan perkara yang mubah. Perbuatan yang mubah-mubah saja. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa di dalam hal tersebut ada pahala apabila seseorang melakukannya dalam rangka menjauhkan diri dari perbuatan yang haram. Mencukupkan dengan jima, berhubungan intim dengan istrinya, sehingga dia tidak terjatuh dalam perbuatan yang haram. Maka hal ini menunjukkan bahwa seorang hamba mukallaf akan diberi pahala dengan sesuatu atau dengan perbuatan yang mubah apabila dia meniatkan hal tersebut dalam rangka untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram. Dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan yang haram ketika dia melakukan hubungan intim dengan istrinya dia niatkan supaya tidak terjatuh pada perbuatan yang haram maka dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. قال النووي رحمه الله في فوائد هذا الحديث وفي هذا دليل على أن المباحات تسير طاعات بالنيات الصادقات Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata ketika menjelaskan faedah-faedah dari hadis yang mulia ini. Di antara faedahnya beliau berkata, "Wa fi hadha." Di dalam hal ini dalilun ada dalil ala annal mubahat bahwasannya hal-hal yang mubah tasiru ta'at bisa menjadi ta'at bisa menjadi nilainya ini di sisi Allah adalah ketaatan dengan sebab niat yang sadiqat dengan sebab niat yang jujur, niat yang benar dari hati. Jadi subhanallah, hadis-hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya apa yang ada di dada kita ini. Ya ini masalah niat. <clears throat> masalah niat ternyata tidak atau bukan masalah yang sepele. Oleh karena itu para pemirsa, dan para pendengar Radio Roja yang Allah menjadikan Ya. Ini sekaligus mengingatkan kita semua, mengingatkan eh, pembacanya, mengingatkan pendengar dan pemirsa akan pentingnya niat yang tulus, niat yang sodik yang jujur, niat yang benar dalam amalan-amalan kita ini. Amalan-amalan yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan karena apanya? karena niatnya. Kemudian para pemirsa eh, TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pembahasan berikutnya yakni tentang tatbiqat al-qaidah. Praktek penerapan kaidah ini. Pada pertemuan ini ada empat contoh kita bisa mempraktekkan ya, tentang kaidah yang agung ini. Contoh yang pertama dan contoh ini diambil eh, dari contoh-contoh ulama ya. Yang pertama adalah idza qasada al-insanu bi aklihi aw syurbihi aw libasihi al-isti'anata 'ala ta'atillah awil kaf an ma'siyatihi usiba ala dhalika wa illa lam yuthab ini prakteknya yang pertama apabila seseorang dengan makannya, minumnya, atau dia berpakaiannya dalam rangka mendatangkan ketaatan kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala. Sekali lagi, Apabila seseorang bermaksud dia niatkan dengan makannya dia, minumnya dia, dia pakai berpakaian dia untuk isti'anah membantu sebagai wasilah dalam rangka mentaati Allah dan mencegah dirinya dari perbuatan maksiat maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka tidak. Oleh karena itu para pendengar, para pemirsa eh, Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika mau makan, ketika mau minum, ketika mau berpakaian, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah niat saya eh, saya makan ini mudah-mudahan bisa kuat tubuh saya untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minumnya juga dan seterusnya. Ya. Ini contoh yang pertama. <clears throat> contoh yang kedua adalah Iza basyara rajulu imra'atahu biniyati i'fafiha wal istighna'i 'anil harami uthiba 'ala dhalik wa illa lam yuthab. Ya. Apabila seseorang apabila seseorang menggauli istrinya menggauli istrinya biniyati ifafiha dalam rangka atau berniat supaya istrinya ini selamat dari perbuatan maksiat ya menjaga kehormatannya karena seorang wanita pun butuh dengan namanya hubungan dan supaya wanita itu tidak terjatuh pada perbuatan yang haram maka mendapatkan pahala darinya. Kalau tidak, maka tidak mendapatkan pahala. Hal yang mubah. Begitu juga apabila tadi dalam penjelasan sebelum contoh adalah seorang laki-laki apabila dia ingin menjauhkan diri dari perbuatan maksiat mencukupkan dengan istrinya maka dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-jima kata ulama hukumnya al-asl mubah. Hukumnya hukum asalnya mubah. Yang ketiga, Iza nawal insanu Ini contoh yang ketiga. Iza nawal insanu bil musabakati wal riyadatil mubaha Apabila seseorang meniatkan dirinya dengan musabakat, dengan perlombaan-perlombaan tertentu, riyadat al-mubaha dan olahraga, ya eh, yang mubah olahraga yang mubah seperti musoroah musoroah ini gulat ini olahraga mubah latihan gulat ya latihan saling kunci saling banting tapi eh, perlu diperhatikan jangan sampai berlebihan ya kemudian waham eh, wal jari olahraga lari ya apakah lari di luar apa pakai alat di rumah ya kan kemudian wahamlil asqal mengangkat berat mengangkat berat ini semua olahraga dihukumi mubah ini sebagai contoh saja apakah jalan jogging ya apabila dengan olahraga-olahraga ini dia niatkan untuk supaya sebagai sarana bisa jadi kuat dan bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia makjur mendapatkan pahala dengan hal itu. Bishart nah lihat kata ulama, bishart dengan syarat an takhluwa al mahadzir syar'iyyah. Dengan syarat kosong atau dengan syarat ya takhlu ini kosong ya dari larangan-larangan syariat. Artinya dengan, dengan syarat tidak melanggar syariat. Adakah olahraga yang melanggar syariat? Ada, ya kan? Seperti ikhtilatnya laki-laki dan wanita di sebuah tempat. Ya, seperti jogging atau senam, kemudian di depannya adalah wanita yang tidak pakai tidak nutup aurat bahkan pakai pakaian yang ketat kemudian memimpin misalkan laki-laki jadi ya kemudian disetel musik ini sebenarnya bukan senam ini joget ya nah ini mahadir syariah kalau ada kembali ke hukumnya ke situ yakni tidak diperkenankan tapi kalau olahraga lari kemudian eh, jalan kemudian e, renang dan seterusnya. Ini mubah-mubah saja. Dan dia bisa jadi mendapatkan pahala kalau apa? Kalau dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika dia niatkan bisa mendapatkan apa namanya? kekuatan dalam menyempurnakan ibadah dia. Nah ini. Dilarinya dia dapat pahala jalannya dia dapat pahala. Angkat beratnya dia dapat pahala subhanallah. Ya. Nah, ini. Jadi ini yang perlu kita <clears throat> perhatikan. Olahraga boleh, tapi olahraga yang tidak ada mahadir syariahnya Hal-hal yang terlarang dalam syariat. Oleh karena itu, hendaknya kita kaum muslimin pandai-pandailah memilih olahraga. Jangan sampai berolahraga tetapi sambil bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau sambil melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Yang menjadi hal sekarang ini ya sesuatu maksiat dianggap biasa ini yang menyedihkan kita semua ya bahkan ketika ada yang menegur wah kampungan atau dibilangnya tidak sesuai dengan zaman ya serba dilarang susah kan seperti itu Ya, seperti tadi seperti yang saya katakan olahraga olahraga senam ya campur laki-laki perempuan di situ. Otomatis secara normalnya laki-laki senang walaupun sudah tua sudah jadi kakek-kakek ya. Kalau yang mimpinnya itu adalah gadis Messi muda cantik lagi ya semangat olahraganya. Nah, ini olahraga yang mendatangkan apa? mendatangkan bukan mendatangkan pahala kalau ini mendatangkan kebalikannya yakni dosa nah, ini adalah contoh yang ketiga contoh yang keempat para pendengar <clears throat> dan pemirsa TV Roja yang Allah muliakan adalah yuthabul insanu ala mahabbatihi lizzawjati wal awladi wal amwal إذا قصد بذلك الاستعانة على طاعة الله وإن أحبها موافقة لطبعه وهواه ولم ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه كانت من المباحات التي لا ثواب ولا عقاب عليها. Yang keempat, seseorang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan orang tersebut kepada istrinya. Lihat, karena kecintaan orang tersebut kepada istrinya, kepada anak-anaknya dan kepada hartanya. Kok bisa? Ya, bisa karena niat. Sekali lagi, seseorang cinta kepada istrinya kepada anak-anaknya, bahkan kepada harta bendanya, dia cinta pada harta bendanya, kok bisa dapat pahala? Bisa. Kata ulama, "Idza qasada bidzalika al-isti'ana ala ta'atillah." <clears throat> Apabila dia memaksudkan, dia punya niat dengan hal tersebut, hal-hal tersebut sebagai sarana untuk menyempurnakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ahabbaha tetapi ya, kalau orang tersebut mencintai hal-hal yang tadi karena hanya muwafaqatan li tab'ih. Hanya karena tabiatnya saja. Sesuai dengan tabiat yang ada pada dirinya, tabii sesuatu tabii, sesuatu yang sudah uh, tabiat. Atau karena melampiaskan hawa nafsunya dan dia tidak <clears throat> mendahulukan cinta Allah dan keridhaannya ya maka ini sesuatu yang mubah yang mubah-mubah saja tidak mendapatkan pahala dan tidak dengannya mendapatkan siksa tidak dapat pahala tidak dapat uh, siksa tapi kalau cintanya kepada istrinya, cintanya kepada anak-anaknya, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan harta yang dia miliki juga untuk membantu ketaatan kepada Allah, maka mendapatkan pahala. Sebagai contoh ini. Dia senang sama motor. Beli motor. Ya. Kalau hanya sekedar senang pakai motor jalan ke sana kemari, nah ini mubah. Anda dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi apabila dengan motornya itu? Dia bisa datang ke majelis ilmu. Ya? Dia dengannya memudahkan dirinya untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dia niatkan untuk segala ketaatan, memudahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan pahala. Dia cinta kepada motornya itu. Ya. Begitu juga rumahnya, dia bisa menjaga dirinya, menutup aurat yang berada di rumahnya, dia cinta dengan rumahnya, maka mendapatkan pahala. Faya subhanallah. Sangat murahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi tentunya mendapatkannya dengan ilmu, ilmu tentang niat, ilmu tentang niat. Jadi niat ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasul berkata in uh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang Sesungguhnya bagi setiap orang siapapun dia dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan dia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Inilah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya dan para pendengar juga para pemirsa Roja eh, TV Roja atau Roja TV yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan rahmatnya. Allah berikan rahmat kepada kita semua berikan pahala kepada kita semua dan mudah-mudahan hidup kita diberkahi ilmu kita, waktu kita, harta kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita Allah berikan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ilmu yang kita peroleh. Allahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ya'la Qarnaidi Hafizahullahu Ta'ala Dalam pembahasan eh, perkara-perkara uh, yang mubah dan boleh Dapat bernilai ibadah dan uh, memiliki nilai ganjaran pahala Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkait dengan masalah niat Dan untuk memperluas atau bagi para pendengar dan pemirsa Eh, Raja TV dan uh, radio uh, kita bisa membuka layanan interaksi tanya jawab anda bisa bertanya di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat sebagaimana biasa di 081317776543 kita angkat dari telepon terlebih dahulu silakan halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Umu Zaifah di Eh, sekarang Cikarang. Silakan. Nah. Uh, ini Ustadz mengenai amal ibadah itu ya yeah. supaya uh, niat kita ikhlas karena Allah gitu. Mm. Ketika kita melaksanakan, misalkan seorang yang ingin melaksanakan uh, rukun Islam yang kelima, bagaimana ya Ustadz ya untuk menyembunyikan amalan itu agar uh, tidak sia-siakan gitu ya? Mm -hmm. Rukun Islam yang kelima itu. Nah, mm -hmm. apa sebaiknya uh, itu dia harus harus uh, dikabarkan ke tetangga atau uh-huh. saudara lainnya gitu Ustaz. Iya, yeah, Itu iya. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan nah. Khalifah. Baik, barakallahu fiik. Nah, eh, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah berikan <clears throat> pahalanya kepada umum dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Eh, rukun Islam yang kelima yakni haji Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Tentang rukun Islam yang kelima ini, haji, ya tentunya seseorang yang berangkat untuk melakukan ibadah haji ini dilihat oleh banyak orang dan orang banyak mengetahuinya, ya. Ini tersalah satu dari ibadah yang zahir, ibadah yang nampak. Ya di sana ada ibadah-ibadah dalam Islam ini ada ibadah-ibadah yang memang nampak dan orang pada tahu ya. Ada ibadah-ibadah yang eh, hubungannya bisa kita tampakkan, bisa kita sembunyikan. Ibadah-ibadah yang nampak ini memang kita sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibadah haji contohnya ibadah haji ini maka <clears throat> bisa saja ya bukan bisa saja bahkan e, mau tidak mau kita harus kasih tahu ya keluarga kita ya karena kita akan meninggalkan keluarga kita akan meninggalkan misalkan anak kalau anak nggak ikut kan meninggalkan keluarga kita kasih tahu kita mau ibadah haji ya dan tidak ada tidak ada bertentangan dengan niat. Oleh selama kita terus dalam hati kita ini menjaga niat kita. Sebatas kita ngasih tahu kabar bahwa kita mau haji. Ya. Ini tidak apa-apa, tidak bertentangan dengan niat ikhlas. Tapi kalau misalkan ketika kita habarkan ke orang ke orang lain atau keluarga kita, kita mau haji, kemudian kita ini apa namanya? uh, ada niatan ria, nah itu lain masalah. Ini lain masalah. Ya. Kemudian menghabarkan juga menghabarkan kepada eh, orang-orang uh, yang memang ada keperluannya saja. Ada keperluannya saja. Misalkan kita menghabarkan ke kalau laki-laki ya kerja misalnya di sebuah instansi dia kabarkan ke instansi tersebut bahwa saya mau haji. Ya. Karena tentunya masalah kalau misalkan justru kalau tidak habarkan ditanya-tanya dia kemana nanti kan bahkan nanti di skor ya ah, ini jadi tetap eh, jaga niat jaga niat ketika kita terpaksa untuk ngasih tahu orang niatkan bahwa tetap karena Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa jadi sebagai pendorong dan penyemangat orang lain dalam melakukan ibadah ya jadi sekali lagi ibadah itu dalam Islam ada ibadah yang memang nampak seperti sholat jamaah kan nampak sholat jamaah. Kita pergi ke masjid, sholat bersama kaum muslimin ya, dan seterusnya. Dan ada hikmah-hikmahnya di balik itu. Adapun ibadah-ibadah yang eh, bisa kita sembunyikan seperti sholat malam misalkan ya, sholat malam, baca Al-Quran, sedekah, ya maka sebaik-baiknya kita sembunyikan eh, serapat mungkin serapat mungkin ya supaya menjadi orang-orang yang betul-betul ikhlas orang ikhlas itu adalah kata ulama orang ikhlas itu adalah al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi orang yang sanggup menyembunyikan kebaikan-kebaikannya seperti dia sanggup menyembunyikan keburukan-keburukannya Uh, di antara kita ketika berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat maksiat ini takut sekali kita diketahui orang Jangankan orang lain, istri sendiri tidak tahu. Ya, disembunyikan rapat, malu. Nah, dalam masalah kebaikan sudah bisa sudah bisa belum seperti itu. Ya. Orang ikhlas itu kata ulama orang yang bisa menyembunyikan apanya? kebaikan-kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukan keburukannya. Ya mudah-mudahan Allah bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada kita berupa dikuatkannya hati-hati kita untuk selalu ikhlas dalam beribadah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar. Karena Allah tidak merintahkan kita untuk beribadah kecuali untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka itu memurnikan ketaatan hanya untuk Allah semata. Apalah artinya ibadah? Ya. Apalah artinya kurbah kalau ternyata bukan karena Allah. Oleh karena itu selalu kita lihat ucapan kita, amalan kita untuk Allah atau bukan. Kalau untuk Allah maka berbahagialah dengan pahala yang besar. Kalau amalan kita, ibadah kita itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala maka sia-sia. Wallah alam iswal. Baik, jazakallah khair <coughs> atas penjelasannya demikian <coughs> Khalifah. Uh, barakallahu wa khair. Kita angkat pertanyaan berikutnya masih di via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Saya Ummu Hafsa dari Bagan Batu. Dari mana? Dari mana Ummu? Dari bagian Batu. Bagian Batu di daerah? Riau. Riau, taib. Iya. Silahkan Umu. Muhafsah silahkan. Nah. Iya. Kalau oh, kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa taala contohnya seperti kita mengadakan tahlilan, yasinan gitu. Hmm. Apakah juga diterima oleh Allah gitu Ustaz? Hmm. Sudah? Baik, itu saja Umar maaf Baik, wa iyyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita khair. <coughs> Eh, terima kasih atas pertanyaannya untuk umu yang ada di Riau ya. Mudah-mudahan Allah kasih pahala ya kepada umu dan kepada kita semua atas pertanyaannya dan atas niat dari niat kita Insya Allah yang mudah-mudahan uh, selalu kita jaga untuk Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Perlu diketahui <clears throat> bahwa amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas dan yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dan banyak ya tentang uh, ayatnya di antara dalam surat Al-Kahfi, di antara dalam surat uh, Al-Mulk. Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah ciptakan kita dalam rangka menguji kita semua. Kita di atas muka bumi ini itu berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya kata Allah. Allah katakan di sini ahsanu amala bukan aktsaru amala bukan yang paling banyak amalnya, bukan. Tapi Allah katakan yang paling baik amalnya. Itu adalah orang yang terbaik. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, ay akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling swab. Beliau ditanya, "Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh?" Wahai Aba Ali, apa yang dimaksud dengan perkataan Anda yang paling ikhlas dan paling swab? Beliau menjawab, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban." فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة Beliau berkata sesungguhnya amalan itu apabila dilakukan dengan khalis tidak suab tidak diterima apabila dilakukan dengan suap dan tidak kholis juga tidak diterima sampai amalan itu dilakukan dengan kholis dan suap kholis itu adalah amalan yang didasari karena Allah bukan karena yang lain niatnya untuk Allah semata yang kedua soab hendaknya amalan itu dibangun di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam jadi ikhlas dan suap. <clears throat> Seseorang yang melakukan sebuah amalan. Lihat dulu. Ikhlas. Ya ikhlas. Yang kedua, amalan yang dilakukan sesuai dengan sunnah tidak. Ya, amalan yang, sesuai, yang dilakukan sesuai dengan sunnah tidak. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak diterima. Apa das dasarnya? Dasarnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa orang yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh maka tidak diterima. Oleh karena itu seorang ulama seperti saya Soleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala beliau pernah ditanya tentang apakah orang awam ya yang melakukan amalan tapi tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Apakah dia mendapatkan pahala? Jawabannya tidak dapat pahala. Karena apa? Rasul jelas sekali tegas mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Ya, siapa orang yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada contoh maka tertolak. Ya, kita nggak bisa dong mengatakan diterima, sedangkan Nabi SAW mengatakan ditolak. Kita nggak berani mengatakan sesuatu yang menyelisihi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu ketika Syekh ditanya, Syekh Fauzan ditanya, orang awam itu dapat pahala atau tidak? Amalan yang tidak sesuai dengan sunnahnya. Dan dia, beliau bilang tidak dapat pahala dengan hadis tadi. Apakah mereka berdosa? Adapun berdosa atau tidaknya, kalau mereka tidak tahu maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kecuali kalau Allah Subhanahu uh, kecuali kalau orang-orang yang betul membengkeng kalau istilah eh, bahasa Jawa membengkeng membangkang ya sudah tahu ilmunya ini nggak ada sunnahnya tapi terus ditabrak kayak bulldozer ya terus ditabrak uh, ini baru dia berdosa ya wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya demikian Muhafsah di Riau. Dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama dan mungkin uh, kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari apa yang disampaikan penanya tadi dan beberapa pertanyaan di pesan singkat, uh, apakah yang menjadi batasan bahwa perkara-perkara yang niat uh, saja itu menjadi sebuah ibadah? Uh, bagaimana kalau <clears throat> di situ juga ada nilai ibadah seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya, hmm. walaupun secara aplikasi atau contoh dari Rasulullah tidak ada, hmm. tapi apakah bisa dikembalikan kepada niat sehingga dengan niat tersebut amalan yang mubah atau amalan yang uh, hakikatnya tidak ada contoh bisa memiliki nilai yang Eh, berpahala di sisi Allah. Hmm. Uh, dan batasannya bagaimana? Yeah. Iya. khair. Dobitnya sudah eh, sangat jelas sekali dari kaidah itu. Ya, Ya, dari kaidah itu sangat jelas sekali. Amalan-amalan yang kita hadapi, lihat ada yang mubah, ada yang haram, ada yang memang asalnya ibadah diperintahkan Ya. Di sini adalah al-mubahat yang sedang kita bahas. Amalan-amalan mubah. Ya. Amalan-amalan mubah mengeluarkan amalan yang haram. Amalan yang haram. Nggak masuk dalam mubah. Contohnya apa? Contohnya misalnya minum arak. Ya, minum arak. Berjudi, ya, berzina, pacaran, ya. Pacaran sama wanita, ya uh, eh, apalagi mencuri mencuri kan nah amalan-amalan yang haram ini tidak bisa bernilai mubah ini di sini tidak masuk dalam kaidah ini ya nah amalan-amalan yang haram tadi tidak bisa berubah jadi ibadah tidak bisa berubah jadi taat nggak mungkin eh, tidak bisa orang mengatakan saya akan mencuri untuk sedekah iya, ya Ah, saya akan curi untuk sedekah. Tidak ya akhi, nggak boleh. Ya, tidak ada tidak halal bagi anda ngambil harta orang lain kemudian sedekah ya saat ada kisah tuh kisah apa wali atau dan seterusnya seterusnya nah itu kisah bukan dalil ya ada kan salah satu wali nyuri kemudian misalkan eh, sebelum jadi walinya nyuri kemudian sedekah orang lain ini bukan dalil. Ya. Bukan dalil. Perlu ketahui kita dalilnya Quran, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh kita misalkan um, tadi amalan yang haram tadi apa contohnya um, berzina dengan alasan misalkan menghibur wanita atau si wanita dengan alasan menghibur laki-laki. Ya, karena niatnya yang baik untuk menghibur maka pacaran dan berzina misalkan ya, tidak bisa karena apa ini haram ya eh, contoh yang haram lagi apa banyak ya melawak soalnya apa melawak contohnya mungkin iya juga bisa yes. ya iya. jadi untuk menghibur dan untuk menghibur uh, <laughs> bikin orang tertawa dan seterusnya ini juga uh, kurang pas ya tidak pas uh, cont ada amalan yang diperintahkan eh, ibadah. Hukum asalnya ibadah. Baca Quran, zikir. Nah, kalau ini jelas ya, diperintahkan. Kalau ini jelas diperintahkan. Dan ini butuh niat juga. Niatnya apa? Niatnya karena Allah. Jangan dicampuri dengan niatan-niatan selain Allah. Ya. Misalkan uh, si fulan ya namanya si fulan Z Baca Quran. Baca Quran. Dia niatkan agar dipuji misalkan. Dipuji oleh orang lain bahwa suaranya bagus. Bacaannya merdu. Makhraj dan sifatnya luar biasa. Ilmu kiraatnya dia kuasai. Dia baca Quran tidak akan dapat pahala sama sekali. Bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam api neraka pertama kali orang yang meniatkan dirinya untuk supaya dipuji sebagai qari. Ya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah al-mubahat. Hal-hal yang mubah. Tadi dalam mukadimah tadi saya sampaikan, hal-hal yang mubah ini hal-hal yang syariat memberikan pilihan pada kita, bisa kita lakukan, bisa tidak. Hmm dan tidak ada hubungannya dengan pahala, tidak ada hubungannya dengan dosa. Makan, kita makan, kita minum, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Kita duduk, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Ya, ya kita senyum sendiri, ya nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi kalau misalkan kita senyum di hadapan Ah Ihsan, supaya senang, dapat pahala. Hmm. Yang itu. tapi kalau nyengir, nyengir, nyengir, nyengir sendiri, nggak dapat pahala nggak dapat dosa iya. ya misalkan cengar-cengir di eh, apa namanya di kaca cermin, ya. cermin. mubah kan <laughs> nyengir nyengir <laughs> mubah kan gitu nah tapi ingat nyengirnya juga nyengirnya ke nah tadi kan eh, ini yang mubah ini ter, dilihat hubungannya so. ya hubungannya ke yang halal halal hubungannya ke haram jadi haram, haram. ini sudah dibahas dalam eh, dalam dalam apa pertemuan kita sebelum-sebelumnya ya sama akhuna Ihsan juga al wasailu laha ahkamul maqasid al wasailu laha ahkamul maqasid <clears throat> jadi sarana itu e, memiliki hukum seperti maksudnya senyum tadi ya, e, mubah kalau senyum kepada ka fi wajhi akhika akhik ya sedekah tapi kalau senyumnya misalkan ke hmm, apa lawan jenis laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Kemudian ada maksud tertentu, senyum, wah ini bukan hmm. mendatangkan pahala, tapi mendatangkan uh, dosa. Hmm. Jadi perlu kita pahami kaidah yang kita bahas pada pertemuan ini adalah al-mubahat tasiru bin niyati ta'at. Hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan dengan sebab niat. Nah, Baik, so ke khair demikian dan kami angkat kembali pertanyaan. Satu lagi. Nah, via pesan singkat. Taib. Satu pertanyaan kami dari Abdullah di Aceh Selatan. Saat saya bertanya, apakah boleh beribadah diiringi dengan niat e, dunia? Seperti sholat subuh dengan niat untuk menjaga kesehatan hmm. atau sebagian juga ada yang berniat berpuasa untuk menghilangkan e, berbagai keluhan penyakit dan lain sebagainya. Nah, barakallahu Nah. Uh, usahakan niat itu betul-betul murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata ya. Jadi eh, jangan sampai tercampurkan dengan niatan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka memurnikan ketaatan hanya kepada Allah semata. Walaupun tadi yang dicontohkan tadi ya, tidak tidak mengapa orang tadi. Tapi eh, niat pertamanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun hikmah-hikmah yang lain seperti tadi bisa sehat, ya. Kemudian apalagi? Ya, gitu puasa, eh, ah, puasa, uh, subuh, uh, dan seterusnya salat subuh pagi. sehat <laughs> ya. itu misalkan ada dalam hati ini tidak mempengaruhi niatnya, tetapi eh, berbeda tentunya pahalanya dengan orang yang betul-betul taslim kepada Allah, ibadahnya betul-betul untuk Allah, hikmahnya atau niatan-niatan yang lainnya ada atau, tidaknya dengan orang yang ada niatan seperti tadi di dunia. Nah. Ini tentunya makomnya, kedudukannya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, e, semakin murni niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala tidak dengan macam-macam maka semakin semakin e, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan besar pahalanya ya. Ya ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan Eh, sedikit dari apa yang kita bahas ini bermanfaat khusus untuk saya sendiri dan para pendengar serta pemirsa dan insya Allah taala kita akan melanjutkan masih dalam kaidah-kaidah niat dalam beberapa pertemuan ini karena uh, eh, kaidah niat ini sangat penting sekali kaidah-kaidah niat ini sangat-sangat penting sekali untuk kita dan selalulah kita ingat kaidah ini uh, kecil tapi maknanya besar singkat tapi maknanya padat maknanya sangat luas ya maknanya sangat mendalam yakni al-mubahat tasiru bin niyati taat hal-hal yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan karena niatnya karena niat sekali lagi karena niat hal-hal yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan ya wallahu alam bisawab dan terima kasih kepada akhuna ihsan yang